kula wonge fair api talem api bosok ya nyuwun sewu kula niku tahu diundang pengajian teng luar Jawa mereka Gus ada transport 150 juta wow sing ngundang bupati nih ada transport 150 juta kalau wis nggih saya berangkat mau berangkat ngomong nih ini di sini banyak Pak Bupati diisukan begini begini begini begini tolong Gus Miftah nanti pas pengajian membela Pak Bupati kalau cek teng Google track nyuwun sewu Pak Bupati ki rapati pripun ternyata omongannya masyarakat niku bener bahwa butuhnya begini begini begini begini begini kula kondo nyuwun sewu kalau saya harus membela kepentingan bupati padahal bupati ini bosok ngoten niku nyuwun sewu saya nggak bisa kalau saya disuruh berangkat pengajian hari ini biarkan saya dengan idealisme saya lah aku mangkat ra gelem rasa mangkat konon jawab sehari kemudian G Gus rapat rien apa yang terjadi mohon maaf Gus Gus Miftah nggak jadi pengajian kita cancel aku kelengan duit satu saya juta tak jawab rapopo daripada membelani pemimpin buosok ngapusi rakyat Gih napa mboten apa kowe pengen delok pemimpin sing api? Pak Ganjar memiliki sambutan nganti rapi rasa seneng aku nyilih mik monggo Pak Ganjar mangga Pak Gubernur sambutan uang toko pengajian mau kipas-kipas tok tepuk tangan ya gempa ganjar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wala khala wala quwata illa billah ba'du jenengan ngertos mboten kula kok kepet-kepet lah kula niku ngrungokke ceramah Gus Miftah niku panas niki wah niku kalimate sing metu niku nganu nyenengke lah niki nanti sing apa mas jenenge mas los ra rewel oh iya los, los. rime blong <laughs> Nih, Gus Miftah niki pancen jos tenan Lha niku sing gumun setunggal niku po. Biasane niku Gus Miftah niku nek ngaos niku ngangge kacamata. Lah niki lho. Napa kacamatane pecah nopo hilang kok mboten tinggi. Pengen diwenehi karo Gubernur Jawa Tengah. <laughs> Bapak Ibu, kalau kula dongake jenengan sehat. Waras. utangi lunas. Amin. Ya dibayar kok kula dongake sing ngutangi yo lali niki rada angel nggih sakniki nggih syukur-syukur sing ngutangi mati ayo ojo <laughs> ojo Bapak Ibu saya tadi dari sana masuk sini kuwabai pol napa Mergo Trisno. Oh, mergo Trisno. Trisno kali sinten? Oh, kali bos Mistah to kula. Lah kira karo aku wis GR. Kleru, Gus. Kalau wingi ngaos. Ngaos teng Jawi Tengah mereka. Ping ping pindho nggih terakhir nggih ketemu teng Solo. Solo kali teng Semarang. Nggih. Dadi kabeh niku nek ngrungokke niku Islam ki sakjane piye to? jeraske teng dulur-dulur niku pripun to? Lah Gus Miftah niku saged ngangge carane jaman. Carane jaman niku pripun? Carane jaman sakniki. Ketika kemudian ada persoalan, bagaimana dijelaskan dengan gampang? Sing sepuh-sepuh nggih saged, sik to. Lah jenengan nggih cerewet mawon kok. <laughs> Kula aku kula niku lagi telung menit kok wis ketularan. <laughs> Sing sepuh-sepuh nggih saged dan Islam waktu masuk ke tanah Jawa itu banyak pendekatan-pendekatan budaya kultural ampun nilah ampun nilah mila wau judul lagu ini apa wau nih niku judulnya ibu-ibu sing ngenten-ngenten nih wau loh, milat ora aji ke rada wagune ngapik ngenten loh, judulnya apa bu eh nah nggih ngoten niku pokoknya, jane sing pas niku rotok wagu eh apik piye apa Pak Jenengan ngendikan bukan saat dibaleni pokoke apik lah ngono. Oh, apik tapi rotok wagu. Eh apik apik. Wagu tapi apik. <laughs> apik apik. peseniniku tekan. jadi nek aja ngabarke teng dulur-dulur pesene tekan. Eh diceritake pun milat ping 7 nggih. Itu. wes muga-muga tambah maju pondoke. Amin kula niku riyen diceritani Gus Miftah mboten percaya Mas Ganjar saya itu pondoknya sekitar saya kiri kanan itu Nasrani gimana Gus caranya satu kuncinya silaturahmi begitu terjadi silaturahmi dalane terbuka pikirannya kebuka atine kebuka lalu saling bisa menerima gitu bisa penerima jadi ini ngeten sampai ini kumpul kados ngeten ini wargane seneng ora sing mesu ora sing ngamuk soalnya sing ke sing say say orang yang bengak-bengok kofar kafir wel aja lu niku ya dulu awake ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bertuhan. Semua agama baik, koma, bagi para pemeluknya. Dibunderi teng budi, dibunderi teng ketuhanan yang Maha. Sila keberapa? Sila keberapa? Sepedanya ambil, sepedanya ambil. Ya sepedanya besok untuk dorpres jalan sehat oh jalan sehat mpun nonton toh mpun ane ah, kok wow, jika saya ini modar aku pun dijukok saya ini nek kurang juga teng toko niku lah yang bayar dhewe apa ya kon bayar ke jenengan niku ya sing bener mawon mila niku Bapak Ibu kula niku jane sikile kula sakniki tesih kemeng niki wau bareng ngepit 117 kilo gak sesuk-esuk niku lak ajeng ngepit melih niki nek mboten kula tresnane kali jenengan kali Gus Miftah kula nggih mboten mriki mboten keplo, dikeploki wong mboten kula sangoni kula niku nyangoni nggih kleru nek punen statement ngeten niki wau statement e apa engko nek nyangoni wis ora pejabat kula tiar nyang pun siap-siap nyangoni aduh aku malah ra isu surasa wae lah ngoten niku Masih ta? Masih. Paling mulai timbilen. <laughs> nah, kula pesen iki enten Pak Kapolda, Kapolda. Pak Dandrem, Mas Dedi. Sok nonton TV Mas Dedi mboten? Bedean bedean rambutnya gondrong apa gundul? Gundul. Mas, bu, coba berdiri mas, berdiri mas. Iyalah, sini sini sini sini. Kita kita tunjukkan. Ya, coba dong. Coba, coba. Topinya lepas. Oh, topinya lepas, topinya lepas. Coba, topinya lepas. Saya dari tadi itu ketika kesini diprotes sama orang-orang, kok pakai topi, kok pakai topi. Eh, kalian nggak pernah gundul. Oh, Kalau botak nggak pakai top. Oh ini botak. <laughs> Ah ini ini. Nah, ini sama sama. Nah, tapi mirip, mi, kok mirip ya? Nggak pak, masih ada rambutnya Siti Siti iya. yeah. masih ono dong pak. Yeah. Ayo, pak. Ini beda pak. mirip loh mas. Beda, beda. Persis beda, loh mas. Beda beda. Kalau ini iya. Umar pak. Hah? Umar. Umar apa? Untung masih ada rambutnya. Ya. Oke. Okay, okay. Kalau ini Mataram. Apa itu? Manusia tanpa rambut. Oh, ya. <laughs> beda beda Gus Gus. Kalau saya gaya uh. nasib botaknya <laughs> nasib beda gimana Pak Ganjar enggak itu tadi Mas Dedi iya. minta yeah. apa apakah benar Mas Dedi itu kan ciri-cirinya dari itu ini Jangan jangan jangan jangan naik Pak, ntar jadi ke Upin Upin. Udah udah udah. Ntar Upin iya, Ipin sudah. Pak. Gak usah naik Pak, sudah persis kok wajahnya. <laughs> persis dengan kakaknya. Eh, ini Mas Dedi hadir ke sini jauh-jauh dari Jakarta juga mau ketemu panjenengan. Oh, yang sana mau lihat, Mas. Oh, yang saya, lihat. saya lihat, banget, Nek. Sampai mereka loh Pak Ganjar. Ya oh, Allah. Oh, sampai belakang. Sampai oh, dari belakang. Niku kuburan, niku di atas kuburan penuh orang itu. Niku kuburan niku. Di atas kuburan? Nggih niku. Saiki uang apa demit iki? <laughs> Oh, uang tenan toh. Ganjar. Tapi ya bentar Pak Ganjar. Gimana? Saya dari Jakarta itu tahunya dari sebulan yang lalu. Oke. Okay. Ada acara ini tahu sebulan yeah, yang lalu. Yeah, iya. saya putuskan bahwa hari ini saya harus ke Jogja. Sep. Saya putuskan. Sep. Tanpa berpikir panjang saya putuskan ke Jogja untuk, untuk... ketemu Pak Ganjar. ini aku ki jane bengi ki bingung lho iki iki jane pengajian apa stand up comedy Iki itu karakter pengajian Ahad paling begitu Pak. Ngoten niku Ya. Karena Pak Ganjar ki wonge juga aneh. Wong enom kok rambutnya putih. Halah. kandang. Maaf Bapak Ibu, kejahatan itu biasa diidentikan dengan warna hitam. loh, loh, loh, loh, loh, loh, maka sudah kembali ke laptop laptop saya hari ini senang saya titip itu saja silaturahmi apapun agamanya apapun sukunya Setuju. apapun golongannya berapapun rekeningnya dicopet codot apa ora namanya manusia dicubit sakit namanya manusia lapar pasti minta makan haus pasti minta minum sama ini ku esensi manusia awak edw hari ini diminta untuk siap-siap kape wong ini ku caranya beda wingi nang pasar nang toko saiki online hmm. gitu ya, ya. kape disik do numpak angkutan bis macem-macem saiki ukeh banget gojek gitu Bu sampean nak ngerti kita bangun yang ojek lah, Saya sampean bonceng apa nyopir? Ojo <laughs> ojo sampean numpak gojek mudun cium tangan yo. <laughs> gojek. Teknologi berkembang. Uang kudu maju. Lah kok awake dhewe bengkerengan terus sampean dina. Kok nderek titip lah. Niki para Slemania, Slemania Oh ini tidak aja dari Sleman Pak, dari Jawa Tengah banyak. Ya maksudnya gue ini nang Sleman. Ya. Jenang rasa emosi santai mawon. Ayo mulai, mulai. Ya. <laughs> nah, maka kita dorong. Maka ini menarik. Ada ustadznya, ada gubernur, ada opo artisnya. Opo. <laughs> Saya itu agak sulit deh ngomong ini. Aku ki bingung ya Pak Ini tukang sulap, host, youtuber, Wah, popok gelem. Wes ndak wes ndak main sulap, Pak. Apa itu? Ndak laku ya. Oh enggak. laku. Eh. Ya jangan jujur-jujur gitu Aku main sulap dulu laku Pak Tarno keluar, Pak. Mbok jangan jujur-jujur gitu loh kita kok enggak laku terus rupane pucet ngono. <laughs> Nah, dan kita mesti kompak sebagai hmm. bangsa. Ya kayak gini kan enak. Ora disu, ora disuguhi wis seneng apa meneh. Suguh yo menghina supundi. Wis entek kan. Ono suguhane. Disuguh wis seneng apa meneh. Oke, suguhan. Apa meneh disangoni. Saya setuju dengan katanya Pak Ganjar. Gimana? Jadi bahwa memang kita harus menghargai semua agama. Karena hmm. harus diingat satu hal, agama hmm. itu menyumbang hari libur jadi semakin banyak agama, ini, semakin, ini. banyak, hari libur. Ini ya, nih. Iya, iya, ya, senang toh? Ya, ya, benar-benar. Ini sebagai muslim baru ini menyenangkan. Iya. <laughs> Lek agamanya siji. Iya, iya, iya, iya, iya. iya. ayo. Agamanya itu nyumbang hari libur. <laughs> iya, ya. Iya. Banyak. Dan sama nek prai seneng toh? Lha niki ketok rai nek prai seneng kabeh ini. Oke. Okay. Nah, tapi rukun bagus itu yang perlu dipelihara. Maka ada TNI, ada Polri hmm. ada Pak Kapolda. <laughs> Korban selanjutnya. Ya. Korban selanjutnya Pak Kapolda, Pak Kapolda sama Pak Danrem. Kita itu kalau ada TNI Polri, ayem. Ayem Bapak Ibu. duh, dulu, duh. Eh, uh, nanti ada, nanti dulu belum dulu. turun, Ya. Habis ini kan kita pulang bareng kan. Oh, enggak iya, bisa. Iya. Lolong kok sesuk wengi sesuk pit-pitan ya. Pupune merengkel bunyi bungi. Nah, ada Pak Kol, Pak Kapolda, ada Pak Danrem bareng karo jeneng. Mergo ya tresno. Oke okay, toh? Coba ngendikane Pak Kapolda apa? Iki kok sing dadi host malah aku toh? Ya. Ono wis tak amplopi. 150 juta. Ono Amplop omongane tok. Mari Pak Kapolda stand up comedy gantian ya. Gantian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah Kintilia yang nah, kita cintai. Pak Ganjar harus tahu, oh. harus, harus tahu. Kintilia, karena kemana-mana ngintil terus. oh. Gye. Gitu. Kenapa ngintil Pak Ganjar? Karena kecil. Ah. Gitu. Kelihatan gak? Gak gak. Tak gede yuk mangkat dewe. <laughs> Ya. Ngintiliah itu kecil, kalau banyak nguntaliah. <laughs> kula ini kebetulan sakit miso-miso teng mriku mumpung teng mriki ngonten mawon gitu kira-kira. Ben rada bahagia ngono kira-kira. Silakan Pak Kapolda. Ini. Ustadz rada meliang-meliang yang loyong loyong gitu ya. Jangan-jangan Kapolda sama remnya klieng-klieng gitu kan. Tapi gini Pak Ganjar. Iya, iya. Memang kalau saya udah kebal, saya kenal beliau waktu saya Wakapolda di sini. Jadi karena ini malam ini kelas balik terkait milad yang ketujuh, jadi saya kalau kelas balik 2013 dari enam tahun yang lalu Pak Ganjar. Hmm. Iya. Jadi kalau Pak Ganjar hari ini korban bully, saya sudah enam tahun berkali-kali dibully Pak Ganjar. <laughs> Jadi saya ngebayangin kalau pejabat yang kurang paham dengan katakan yang Gus Miftah meleduk saya ini kan saya nak udele ya, ono lho ya anak gubernur anak kapolri anak dante los tanpa rem taunya gas kalau danungan kan, naik motor itu gitu kan. los rarewel ah blang blang blang blang pejabat ngene ngene dalam hati saya itu jangan-jangan saya dirasain nih kalau nyebut-nyebut tadi ada kapolda zaman kapan ya nyumbang jangan-jangan rasa ini kapolda sih orang pernah ngasih duit ono <laughs> tapi saya senang memang ya seperti Gus Miftah inilah yang kita harapkan jadi kaidah Islam itu ada al muhafadatu ala qadimis solih wal ahzu ala jadidil aslah jadi mempertahankan tradisi atau nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil tradisi atau nilai-nilai baru yang lebih baik Gus Miftah ngerti mikul duwul menjonjero Bayangkan coba, saya baru kali tapi namanya mau ke pengajian diarak pakai bergodo. Wah, tempat lain nggak ada pasti itu kan. Saya depan Danre sama Mas Dedi tadi diarak pakai bergodo. Cari di mana-mana nggak ada. Ya itulah Gus Miftah. Nek bergodo itu pasukan zaman Mataram dulu. Artinya hal-hal yang seperti itulah budaya-budaya yang bagus, uri-uri budaya corone Gus Miftah yang dikatakan Pak Ganjar tadi sesuai dengan konteks zaman kekinian jadi nggak ada kufar nggak ada kafir yang bolak balik dicor terus ngono ya nah Gus Miftah enak nah sehingga tidak salah makin hari makin bulan makin tahun Alhamdulillah jemaahnya pun makin membludak wah luar biasa inilah karena keistiqomahan Gus Miftah ya mudah-mudahan milad yang ketujuh dan insya Allah seterusnya Gus amin amin Gus Miftah diparingi tetap istiqomah amin nah, tetap lo saja Gus memang gayanya kayak ngono kok nek direm-rem wagu nanti <laughs> yang mana Kintilia. Al Kintilia. Enggak enggak tadi yang jemput kita itu loh jenengnya apa? Bergodo. Bergodo. Bergodo. Bergodo. Bergodo. Uh -uh. Itu kita bayar nggak itu tadi enggak? dibayar bayar nggak tadi itu ada gitu kita bayar enggak enggak ah, aku takut aku tenang aku nako tenang tenang sumpah sumpah sumpah nako iya ono pegodo kuwi kita lagi bayar orang. Saya bayar aku oh kok Saya bayar kon to oh tiket pesawatku lek opo yo apa nih aku ingin hitam putih ratu sangoni yo Jegos cekap semantun lama-lama makin keliang-keliang nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padan Gus, ibu-ibu ini mayoritas jemaahnya Gus ibu-ibu kenapa ya kira-kira? Bu, kenapa Bu kira-kira? Oh seneng aja, seneng sama Gus ya? Wah, apalagi kalau Mas Deddy Kobuzer ya lebih seneng lagi gitu ya. Mana yang lebih ganteng Gus atau Mas Deddy? Tapi Pak Gubernur, ya, ya, beliau ya. ini kalau malam-malam gini jemaahnya ibu-ibu, ya kan? Tapi kalau di jalan raya itu ada oh, ereking gitu ya. Air aking gitu. Laskar Jogja. Laskar Jogja. Agak malam dikit, lonte BSK. <laughs> Kan Makanya kemarin Gus laris betul kan ya. Laris, tapi tetap Gus tetap menyuarakan Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah di usia yang masih belia tujuh tahun sudah bisa membawa suasana sejuk di Yogyakarta. Amin. Dari Yogyakarta untuk Jawa Tengah dan untuk Indonesia. Amin. Maju terus Oraji. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu nyuwun saya Bu, saya jadi ingat ini yang tadi melanjutkan Pak Ganjar sama Pak Kapolda tadi. Bahwa bagaimana kemudian orang begitu gampang menyalahkan orang lain. Saya kasih contoh saya di sebuah akun Instagram yang mengatakan apa kamu itu ahli bid'ah kamu itu menyesatkan orang gara-gara di mana-mana Gus Miftah mensiarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah katanya. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau saya ditanya dalil soheh tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jawab sederhana. Aku untuk mencintaimu saja tanpa harus dapat dalil. Aku mencintaimu saja tidak menggunakan dalil. Masa kita mencintai Rasulullah harus cari dalil? Saya katakan saya mencintai Rasulullah tanpa dalil apapun. Kenapa? Karena saya mencintai kekasih Allah. Kalau orang mencintai Rasulullah harus mencari dalilnya terlebih dahulu, mohon maaf. Saya cinta sama istri, Pak Ganjar cinta sama rakyatnya, Pak Doviri cinta sama warga Jogja. Mohon maaf, ini nggak butuh dalil apapun. Masa untuk mencintai manusia terbaik sepanjang sejarah harus, harus cari alasan. Dalil itu kan alasan atau dasar. Toh. Orang butuh dasar, saya nggak butuh alasan bagi kita untuk mencintai Rasul, Rasulullah karena saya meyakini khairul bariyah nadroh ilaiha manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah Rasulullah saya sampaikan kita mencintai makhluk bahasanya seperti apa coba apalagi kalau mata sudah terpikat hati sudah melekat tai kucing rasa tahu ngerasa kebo itu mencintai manusia coba ketika kita mencintai orang lain mohon maaf lagu yang paling gampang dibuat di muka bumi oleh para musisi adalah lagu cinta kenapa? ekspresi batin mereka ekspresi jiwa mereka maka mereka menggambarkan lagu-lagu cinta dengan luar biasa oh, kalau ini beda lagi ini Pak Ganjar ini Dandim Purworejo Habib beliau ini Habib Habib Mukhlis Kasim Masya Allah ah, ya kalau ini cucunya kanjeng Nabi kalau ini ini ya. orang kabeh salaman kaya bodoh malah ya tuh ya Beb ada Bu Muslimatun tuh dulu sama-sama di Sleman oh, iya. coba untuk mencintai makhluknya Allah kita dengan bahasa yang seperti itu bagaimana kecintaan kita dengan Rasulullah yang Rasulullah bisa memberikan berkah kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Bar janji, napa Bu? Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim. Pripun niku lagune? Rabbi fangfa'na Robi fangfa'na bibarkatihim wahdinal husna wahdinal husna bihurmatihim Wah. ومعافتهم ومعافتهم من الفتن Saya ingat betul beberapa tahun yang lalu ada partai politik yang benci banget dengan peringatan Maulid. Bid'ah, sesat, neraka. Kamu tahu nggak? Sebulan kemudian ketua partainya ditangkap sama KPK. Ayo. Hari lahirnya kanjeng Nabi dibita-bitakan, sementara hari lahirnya partai dibesar-besarkan. ayo tak takon jenengan itu kanjeng manut ajarannya kanjeng nabi no manut ajarannya partai politik lah kanjeng nabi ini mutlak bener partai politik bisa benar bisa salah jenengan melu jintan melu kanjeng nabi nama partai politik kanjeng nabi kita berpolitik boleh tetapi nyuwun sewu partai politik yono api yono elek kanjeng nabi mutlak pasti baik maka ketika saya ditanya, Miftah siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau istrimu? Saya jawab, Nabi. Orang iso dijol ke. Bojo. Lah bojomu neko-neko repe ngopo? Bojoku kurang neko-neko ora tak ijol ke. Nap, tambahi matamu ke. Tambahi. ana bunda iki lho kan aku nggak enak Pak Ganjar sing gubernur kelas yo ya mung kaya tikus kok napa niku tikus mlebu metu lenge mung siji tak kandhani padha karo aku sing ora cerdas ora pahami Pak Ganjar paham Melane sing guyu sing ora cerdas tok kaya Dedi lagi niki ora paham ini ya apa Wallah mutlak kanjeng Nabi tidak bisa ditukar-tukar. Musuh melihat kanjeng Nabi jatuh cinta, apalagi kita. Orang mengatakan manusia tertampan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal mohon maaf, ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan Nabi Yusuf Nabi tertampan? Karena Nabi Yusuf ketampanannya masih bisa digambarkan, sementara Muhammad ketampanannya tidak bisa digambarkan. Kayak ngono kok aku seneng karo kanjeng nabi diarani bid'ah sesat wis ora apa-apa umpama gara-gara aku cinta karo kanjeng nabi aku nyemplung neraka ora apa-apa ora apa-apa lah teng Semarang lucu nu margane Pak Ganjar nih pengajian maulid nabi ana wong teko wah al kacong lah aliran katok congklang hmm. yo ya cara TV ini RCTI lah rombongan celana tinggi Indonesia saya tidak pernah membenci orang yang cerna cingkrang. Saya tidak pernah membenci orang yang cerna apa congklang. Tapi mohon maaf, saya juga tidak paling tidak suka kalau mereka mengatakan itu adalah celana yang paling nyunah. Saya tidak membenci cadar, saya tidak membenci nikop. tapi saya juga tidak sepakat kalau itu dikatakan pakaian yang paling sunnah. Angkau bisa kita berdebatkan. yang Semarang, begitu anak-anak membaca al berjanji amtirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim kula sing maca aku lah sing maca mbok-mbok kene ya beda ngetrillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim lah cara sing maca aku ya abadati ulimla bismidzatil aliyah Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah sing maca wong iki ya beda ngabetati ngul ngimlang ngemis midatil ngaliyah Allah mustadirong paidol barokati ngalama Lama wa ola nya Allah oh, cangkem Jawa ora apa-apa ora pargane Pak Ganjar meneh Cilacap aku traweh jangankan kok mau ngalah berjanji Quran ki mau macane nganggo hati dewi Bismillahirrahmanirrahim bar Fatihah sing diwaca waduha Pak Kapolda stres ta aku adawa banget kuwi wong aku biasanya mengkulhu karo salamun nih iki wargane Pak Ganjar bar Fatihah waduha traweh Bismillahirrahmanirrahim waduha aku batin waduh kesuwen ya ternyata aku dihapusi sing diwaca mung rong ayat tok Bismillahirrahmanirrahim waduha walaili ida saja Allahu akbar aku langsung bengok cocok aku Wong Cilacap soalnya wargane Pak Ganjar. Lah ning Semarang ki padha, maca Albar Janji diparani kali tiang al kacong. Eh, jangan baca Albar Janji. Jangan baca sholawat Nabi. Baca Quran saja. Ditanya sama panitia yang lain. Kan ini acara Maulid Nabi, Pak. Kenapa kok gak boleh membaca Maulid? Jawabannya apa? Ayo, kamu ikut Quran apa ikut Maulid? Ini kalau dalam bahasanya apa? Kalimat hak yuridu biha batilun kalimatnya kelihatannya benar tapi mengendaki kebatilan ayo kamu ikut Quran apa solawat kalau saya yang ditanya saya ikut solawat kenapa? karena perintah solawat itu adalah merupakan perintah Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi iki wong ngawur nih podo teng Jakarta ayo mau ikut di Quran apa ulama Gak penting ngaji dengan ulama, langsung saja dengan kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, ke matamu ki kapan nyawang kanjeng Nabi? Quran gue gaweane ulama, zamane Sayyidina Utsman. Lah awakmu ra pengen nyuwun sewu kudu langsung kaya kanjeng Nabi? Adanya poin, huruf ba titiknya di bawah, huruf tak titiknya dua di atas, sak tiga. Niku gaweane sinten? Zaman kanjeng Nabi dereng wonten niku gaweane Usman setelahnya para ulama sing membukukan Al-Qur'an niku Usman saat derenge dereng wonten lah langsung karo Kanjeng Nabi meripat mundelok eh kapan saat ini sing cetha sunnah mawon awake dhewe ora kudu padha contoh Kanjeng Nabi mangan sunnah nganggo driji pinten telu soalnya nopo sing tidak kurma buah buatin buah zaitun ana oh, Semarang gaya umpamane aku ora usah nganggo sendok Podo karo Kanjeng Nabi, ora apa-apa. Suguh bakmi godok panas-panas. melonyoh jempolmu. Sunnah Rasul matamu harus <laughs> ngopo. Apakah Kanjeng Nabi mengerti budaya? Ayo, saya kita takon. Cerdas titik saat ini. Jubah sing dinggo Kanjeng Nabi niku ane Kanjeng Nabi gawe ane bangsa Arab? saderenge Kanjeng Nabi Abu Jal, Abu Lahab, Abu Gosok nyuwun sewu. Niku sampun nganggo jubah apa dereng? Sampun. Tapi Kanjeng Nabi mohon maaf ketika Islam datang tidak membuat pakaian baru ala Islam. Tetap menggunakan pakaian Arab. Gimana Bapak Loh berarti rano bedanya wong Islam karo wong kafir. Enten. Lah wong kafir nganggo jubah tapi wajahnya merengut. Sementara umat Islam Rasulullah menggunakan jubah yang sama tapi wajahnya tabasam, tersenyum, akhlaknya menyenangkan. Jubah niku budayane wong Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok nganggo. Mila begitu mlebu Indonesia, ora kudu nganggo jubah, nganggo jubah oleh tapi ora kudu. Oleh nganggo batik kaya Pak Ganjar. Ngopo Pak Ganjar nganggo batik? Mergo bengi iki duwene ya mung kuwi tok. Ning mobil rono liyane. Aku wani ngomong soalnya lama gini sombales ora nyekel mik kok ngopo. sing dingin Pak Kapolda niku baju nopo jenenge? koko nopo niku baju muslim ora koko niku baju Cino. mila jenenge koko loh lah baju Surabaya cak kalau surak kalau Jawa Barat Bandung AA Jogja Semarang Mas siapa bilang itu baju muslim kopiah sing jenengan go niku nyuwun sewu niku songkok Islam nopo songkok nasional nasional berarti tiang Kristen konco-koncone DP Katolik ini kok angsal nganggo songkok napa badan Pak Ahok nganggo songkok angsal napa badan angsal niku budaya blangkon budaya kulo nganggo blangkon pengajian 15 tahun yang lalu kiai kok blangkonan ya jek ngapa aku tuku blangkon yo duit-duitku dhewe sing tak wadah yo ndas-ndasku dhewe wah niki lak Mekah Pak Ganjar kondang tal rene oh mahada ini apa aku bingung belangkon bahasa Arab ya apa akhirnya tak jawab hada blangkon takoni mahua belangkon? blangkon itu apa mumet dasku tak jawab ina uroksi wadai endas akhirnya bangun gitu tal itu dijaluk tak kayak nyoh aku ngono ku diombang ngambung goblok kecut kok goblok aku aku ora tau ngambung kok tak takoni ini Pak Ganjar wa ma hada ahada bom apakah ini bom tak jawab ah ini matamu ku ya aku ngono tak jawab hada mondolan aku ngono ini budaya dan nyuwun sewu Islam itu sangat cocok dengan Indonesia karena budaya-budaya yang ada di Indonesia nyuwun sewu bisa menyesuaikan dengan Islam maka konsep dakwahnya Gus Miftah apa membudayakan agama bukan mengagamakan budaya coba niku nyuwun sewu nganggo kena orang nganggo rapopo nganggo jubah paling suci sapa sing kondo saya saiki nyuwun sewu wong Yogya wong Kulon Progo main menek wit kelopong golek degan kok nganggo jubah ya Allah pelulu nambah loro gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah ya nyuwun sewu little bonser, silite gatel kelebon pasir kowe ane narik becak nih simpang lima nganggo jubah Pak Ganjar sunnah Rasul ya nyuwun sewu narik rem iso salah becane kok rime teng pundi nengi sor sadel lagi nganggo jubah ramadek mandek salah sih ditarik maka nyuwun sewu Islam Nusantara itu Islam dengan karakteristik Indonesia saya Idul Adha kemarin ke Aljazair. Mereka punya Islam dengan karakteristik Aljazair. Dan orang-orang yang ngerti budaya ngoten iki biasanya Islamnya slow, tidak gampang menyalahkan. Kue nganggo cadar monggo, ora yo ya ora popo. Jangan menyalahkan seolah-olah yang tidak pakai cadar itu perempuan bukan perempuan yang baik. Sing lucu Pak Ganjar. Neng Arab Taman Pintar Pak Tofiri ono wong sepuluh mudun songko bis kabeh nganggo cadar pakai ireng rengkabe di depan tulisan taman pintar selfie ceklik aku mbatin sing dipoto apa nih lah ya raine podo kabe. sekarang mohon maaf Muhammad bin Salman putra mahkota raja sekarang ini rajanya Salman anaknya jenenge MBS coba orang boleh kerja di mall nggak urus pakai cadar nggak urus pakai nikop biasa kenapa kemudian di Indonesia sekarang menjadi polemik nganggo cadar yo karepmu ora yo karepmu wong rai rai raimu dewe tapi lah kue kerja neng kantor ASN dadi atau dadi karyawane Pak Ganjar pegawainya Jawa Tengah menyuwun sewu ono peraturan yang harus ditauti oleh ASN kalau peraturannya mengatakan tidak boleh ya manuto kok kue tetap nganggo cadar ya minggato, kan ngoten wong niku aturan kepegawaian lanjut dengan masyarakat umum ya rapopo kue rasa gaya kue wong desa bakul berambangnya nganggo cadar berambangnya pinten bu sekilo bu. maka saya mengajarkan Islam yang menyenangkan inilah pula kemudian ketika anda bertanya kepada saya kenapa Mas jadi masuk Islamnya melalui Gus Miftah karena kata Mas jadi Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan ya iki wonge teko kata wawancarai tapi sebelumnya mau mengapa dari Pak Ganjar yang masuk Islam ayo sini sadar dulu disaksikan Pak Ganjar Pak Kapolda Pak Dandre Mas Dedi Insya Allah dua orang ya kemarin yang perempuan tuh gak jadi datang ya ya sini leh ini yang satu dari Ambon Pak Ganjar beliaunya ini yang satu dari dari Jakarta ah, duduk leh duduk leh ayo ya duduk yang sana namanya siapa pakai mic Ferdinand Ferdinand Ferdinand siapa Ferdinand Tambunan Tambunan nama baptismu apa Alfonsius Alfonsius agama sebelumnya Katolik Katolik masnya Maurits eh Maurits ngomong apa kemui alon-alon Maurits Maulits Maurits oh Maurits Nama komplainnya siapa? Lekowail. Eh? Lekowail. Aduh, memedas kuda aku. Bu Muslimatun pripun niki, Bu? Bu Abu. Lekowail. Lekowail. Lekowail Mauris. Lekowail. Maurits Lekowail. Oh, Maurits Lekowail. Itu itu artinya apa, Mas? Itu nama orang tua yang oh, ngasih. Oh, yang ngasih orang tua yang ngasih. Saya tanya sama Tambunan, yeah. Mas Fernando. Ferdinand. Ferdinand. Kenapa pengen iya iya salah titik Mas Ferdinand kenapa pengen masuk Islam? Uh, karena bagi saya Islam itu menyenangkan aja gitu. hmm. gitu dan lebih apa lebih baik aja gitu. Uh, kok nyarinya Gus Miftah kenapa? Kan banyak gay lain. Karena menurut saya Gus Miftah itu karena saya juga kan sebelumnya lihat dari YouTube. Mas Deddy oh. juga. Oh. <laughs> <laughs> Siap. Nah, nah, saya juga tertarik dengan pidatonya dari Gus Miftah juga gitu. Uh -huh. Akhirnya saya cari di apa YouTube-nya Gus Miftah juga, baru saya ketemu di situ gitu. Uh -huh. Kalau si Mas Lekwell, sayur tewel. Uh <laughs> -huh. Maurits Lekwell. Ya, kenapa pengen masuk Islam Mas Moritz? Kamu ya. asli dari Ambon sana nak? Ya. Tinggal di Jogja? Tinggal apa dari Ambon? Pindah-pindah Pak. Oh pindah-pindah. Ya. Ah. Kenapa Mas Maurits pengen masuk Islam? Uh, udah lama niat, udah lama niat, cuma mungkin banyak pilihan juga. Hmm. Ya. Profesinya Mas Maurits apa? Anu operator. Operator apa? Alat berat. Oh, masya Allah. Operator alat berat. Mesti begonya gede saya. <laughs> Sekarang kan jadi mana? Di Jambi Pak. Oh di Jambi. Ini muter-muter Pak Ganjar seluruh Indonesia. Masya Allah. Tahu Gus Miftah dari mana sampai? Dari YouTube. Dari YouTube. Di FB juga. Di FB juga. Pantesan kemarin saya ngaji di Korea dipanggil Gus Miftah itu wali YouTube katanya. Masya Allah. Kalau di Jawa Timur beda lagi saya ya. Kalau saya masuk di ano, no Yus Rene, Rene, eh, Apaan lu minta uang sama gua? Lu bayar gua lu. <laughs> Eh, ya gua mohon disajikan Pak Gubernur, Mas Jadi, Pak Kapolda, Pak Danrem, beliau berdua ini masuk Islam tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Tanpa paksaan Mas Morit? Tidak ada. Sukarela? Ikhlas. Nah, ikhlas ya. Saya nggak pernah kenal dengan sebelumnya ya. Iya. Iya, ya. Cuman kemarin daftar ke pondok. Sebenarnya daftar 10 orang ini, Bu. Tapi nggak tahu ini barangkali usah masuk atau bagaimana. Mungkin besok pagi. Karena besok pagi masih ada acara jalan sehat dengan Pak Menteri Perhubungan. Hmm, Dorpresi sapi dua motor satu dan ratusan yang lainnya hmm. aku kan jalo Pak Ganjar tenan Raja lo, aku kan jalo jalo padahal mau wis kondo sana ambil sepedanya <laughs> ya kita saksikan beliau berdua ya ikuti kalimatnya Gus Miftah nggih. Iya. Nggih. Saya tak potong pendek-pendek saja, tidak mengurangi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya menyaksikan nggih. Ya Alhamdulillah kita bersyukur setiap hari Gus Mita banyak diminta untuk mengislamkan orang. Tapi itu bukan kebanggaan bagi saya, tapi beban. Jangan sampai mereka masuk Islam hanya main-main. Kayak yang dituduhkan kepada Mas Dedi. Mas Dedi pengen terkenal masuk Islam. Lah Dedi ki segera kenal sopo to? Kabeh wong kenal Dedi. Dedi niku wong kepinteran. Karena dia terlalu pinter, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. nyinyir karo Mas Dedi katanya Dedi masuk Islam dibayar Mas Dedi masuk Islam justru kehilangan duit tak kan Dani nah, malah dibayar cangkem turah Ya bareng-bareng Ya, katanya Mas Dedi masuk Islam karena mau menikah sopo sing kondo sampai sekarang nggak nikah-nikah hmm. besok Mas Dedi kalau nikah yang nikahin saya deloken tak nikahin nah, malah cerewet iya. Wih meneng atau? darah mulai-mulai gitu ya bismillahirrahmanirrahim kita saksikan semuanya dua hamba Allah ini yang malam hari ini mendapatkan hidayah wasilah pondok pesantren Nur Aji saya udah nggak bisa menghitung berapa orang yang datang ke sini minta diislamkan termasuk dari Australia Antonio Sukodori Mbak dulu yang Jerman itu Mbak Vivin Jiran dan lain sebagainya ini yang berikutnya yuk Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu An An La ilaha la ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki nyuwun sewu. Masya Allah dikasih kopiah ini sama beliau-beliau ini. Ini yang besar aja, yang besar aja, yang besar aja. Malam hari ini dari ribuan orang hari ini yang hadir, iki malah kaya Sri Mulat ki ngopo ya, doan Ah, udah masuk. Ya. Nanti tak belikan yang baru, itu bau paling ya. Dari semua orang yang hadir malam hari ini, Ferdinand, uh, eh, se se se se, ini kan dasi wong gitu nanti Dari semua orang malam hari ini yang hadir, Mas semua Maurits sama Ferdinand, Anda hari ini yang paling suci. Semua dosa Anda kemarin oleh Allah diampuni. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka doakan saya, doakan Pak Ganjar, Pak Kapolda, Mas Dedi, semuanya supaya senantiasa istiqomah dalam perjuangannya. Pejabat ya semakin amanah. Pondok kita insya Allah mujahadahnya semakin istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Ya. Jadi tunggak mawon. Anda berdua insya Allah hari ini saudara kami seiman, sebangsa dan setanah air. Tapi ingat, kalian tidak boleh membenci agama kalian sebelumnya. Kalian tetap harus menjaga silaturahmi dengan keluarga yang beragama lain. Tetap silaturahmi walaupun keluargamu Katolik, Nasrani nggak boleh. Karena dengan orang tua itu wajib hormati walaupun tidak harus taat soal agama. Maka tetap disungkemi, disalami, didoakan mereka, ya. Jangan benci dengan agama lamamu, nggak boleh. Karena Islam bukan agama pembenci tapi agama rahmatan lil alamin agama yang menyenangkan bukan yang menakutkan ya terima kasih ya di sini aja sebelum saya tutup dengan doa saya mau tanya-tanya sama hostnya hitam putih sebentar langsung kita berdoa selesai Pak Ganjar pulang ayo kamu sedih dulu dulu hmm. cek cek gaya nih radibayar aku ingin yang hitam putih tiket pesawat tuku dewe tak kandani ah. oh ini gomik tau bro ah. ya di sini aja ini saudara kalian masih di ini ya sama dulu jamaahnya ah. dong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah jangan panjang-panjang bisanya itu doang uh. <laughs> hostnya lu apa gua hostnya? Kenapa? Hostnya lu apa? Oh hostnya, oh, saya nanya dulu. Oh ya nanya Saya dulu. dari tadi tuh bingung Ustaz. Kenapa? Eh, bingung Gus karena begini huh? saya kan mempelajari ilmu fisika uh -uh. antara jarak dan tujuan uh -uh. jadi pada saat saya dulu pertama kali ke Ora Aji uh -uh. itu jarak saya adalah tempat Jakarta jaraknya berapa ratus uh -uh. kilometer tujuan adalah Ora Aji uh -uh. terus saya menjadi mualaf uh -uh kalau di ilmu fisika, kalau kita dari titik A ke B dan B ke A tuh balik lagi. Uh. Jadi kalau saya ke ora aji lagi, uh. saya kafir lagi. Matamu hirang ya ngono kuwi pemahamane. Karena aku bilang sama lu, memahami agama itu tidak menggunakan akal tapi menggunakan hati. hati. Oh iya iya iya. iya. Akal yang mengikuti hati bukan hati yang mengikuti oh, iya, akal. Iya, iya, Kamu lupa oh, dengan pelajaranku. Bukan orang alasan-alasan supaya ndak nangkini meneh. Matamu. <laughs> Waduh, Pak. Ah, Insyaallah beliau ini mohon maaf dulu sebelum masuk Islam dibully katanya mau masuk Islam gak jadi-jadi begitu masuk Islam beliau dibully lagi macem-macem Wong udah masuk Islam kok masih sama pacarnya pakaiannya seksi. Hmm. Pernah seperti itu? Oh, pernah, pernah. Uang masuk Islam kok masih melihara anjing di rumahnya dan lain sebagainya. Saya pernah melihara macan takut, Pak. Hmm. Makanya dipelihara anjing. Ya. Bro, yeah. setelah kamu yeah. masuk Islam apa yang paling hari ini kamu rasakan bener-bener apa ya indahnya indah oke okay. sama seperti pada saat terakhir saya ketemu Gus di pengajian terakhir di PBNU betul di oh. sini juga ternyata warga Orang aji semuanya baik kenapa karena dari ujung sana sampai ujung sini dikerubutin handphone saya nggak hilang oh iya. Ternyata kalau itu pasti emangnya copet. Oh iya. Kan enggak mungkin kan copetnya udah tobat. Oh iya. Nih. Indah, Gus. Mereka yang sebenarnya hari ini kalau yang ngomong saya di mana-mana kan banyak yang Allah jangan-jangan tuh buatan Gus Miftah itu. Sebenarnya alasan mendasar yang dari dulu orang bertanya, kenapa kamu menjadi seorang Islam? Karena pertama saya uh, lahir beberapa keluarga saya memang muslim tuh pertama kakek oh. saya Islam -hmm. terus oh wow wow terus saya <laughs> udah gitu saya berteman bekerja semuanya lingkungan saya Islam lingkungan yang baik yang baik yang ramah jadi selama ini pengetahuan saya cuman Islam itu yaitu yang iya. baik, yang ramah gitu. Gak ada yang menakutkan. Gak ada yang menakutkan. Begitu saya mualaf keluar yang menakutkan, Gus. Oh, Gus. yang menakutkan. Ya? <laughs> Oke, Gus. Makanya saya punya pendapat dan satu. Yang, dan yang paling jahat apa? Dedi salah milih guru. Gak, bener sih. Nah, nggak bener ada yang ngomong gitu bener. Ono saya ngomong ono lah bener. Makanya ah. Gus, saya percaya akan satu hal. Saya mau ngasih teman-teman yang ada di sini, saya ingat teringat dengan salah satu katanya ibu kita R.A. Kartini. Apa tuh? Beliau mengatakan, memang agama itu menjauhkan kita dari dosa. uh Tapi berapa banyak dari kita yang berbuat dosa menggunakan Atas nama, nama agama. Berapa Gue paham gue ngono gue. Hmm, paham. Mas Dedi itu gelarnya PhD, filosofi doktor diskusi sama saya kalau YouTube, kalau podcast. Saya cuman S1, ijazah pun nggak saya ambil. Apa? Aku izin kok kuliah empat tahun setengah gelarnya SAG. sarjana gak gimana gitu. <laughs> Tapi yang paling mendasar adalah ketika saya ketemu sama Gus. Ah. Karena saya pertama kali ketemu Memang diskusi sama kita waktu itu di YouTube memang luar biasa. Saya debat habis-habisan. Dan pernah nggak saya ngajak dirimu masuk agama Islam? Nggak pernah. Nggak pernah Pak Ganjar. Sama sekali saya nggak pernah. Diskusi kita soal Pancasila, soal agama, soal budaya, soal pluralisme, soal bagaimana kita hidup di negara Pancasila, betul? Betul. Yang didiskusikan adalah kebangsaan. Kebangsaan. Dan saya ingat betul, bulan Ramadan saya didamprat sama Dedi gara-gara apa, Bu? Saya mau YouTubean di tempat dia, saya bawa makanan. Saya dalam keadaan berpuasa, dia tidak berpuasa. Dia marah-marah sama saya. Lu menghina gua katanya menghina apaan? Kamu kan puasa, saya tidak. Kenapa kamu bawa makan makanan? Ingat nggak? Iya, dia bawa mie goreng. Ah buat saya padahal tapi murah itu <laughs> tapi murah tapi luar biasa loh Gus itu ngasih saya makanan pada saat dia lagi puasa sedangkan saya nggak puasa dan dia memberikan saya makanan membiarkan saya makan di depan dia dan dia menahan lapar melihat tidak komplain paling cuma minum doang tapi nggak komplain mata lo masuk gua minum oh, enggak, enggak. batal puasanya gimana enggak ya, enggak ya lupa saya udah lama Gus udah lama <laughs> udah lama dan efeknya sekarang luar biasa bu gara-gara tontonan YouTube saya dengan Mas Dedi banyak orang yang mendapatkan hidayah seperti mereka tersesat di jalan yang benar hmm. gimana <laughs> tersesat di jalan yang oh, benar oh, iya, iya, gara-gara tersesat gara-gara YouTube lo oh, iya. banyak yang kesini sekarang ya banyak yang kesini dan oh, mereka iya. minta diislamkan saya nggak dapat apa-apa gitu maksudnya apanya <laughs> sama sekali cangkemmu regane biro <laughs> dan sama sekali saya bergaul sama beliau saya youtuber ke Jakarta kita nggak pernah ngomong soal duit bahkan di acaranya Mas Jadi sekalipun bisa ditanya kepada kru-kru hitam putih barangkali bintang tamu pengisi acara yang paling tidak rewel siapa uh, siapa gitu artis siapa gitu maksudnya gimana bintang tamu yang tidak pernah minta amplop, tidak minta minta transfer, siapa ya? diganti. BCL ya atau siapa ya? Hmm. Sap BCL sap, Enggak apa-apa kan. Oh, enggak. Gus Miftah kalau ke hitam putih enggak pernah diambil bayarannya. Tak kasih ke karyawan teman-teman di sana. Iya. Aku malu bu cuman tipis. Cancok. <laughs> Saya dulu kan pikir kalau hitam putih kan hosa oh, keren, gagah, gede, ya kan? Coba dilihat Mas Jadi badannya, ya Allah, semuanya keras bu, nggak ada yang bu ini bukan? Nah, itu kan, wah ini mas tv nya banyak ini. Begitu saya suruh tanda tangan, nyamoh, spen aku. Enggak, karena memang tujuan kita bukan itu. Saya bareng-bareng Mas Dedi, kita nggak pernah ada iklan yang masuk di YouTube bro ya. Enggak, enggak, enggak ada. ada iklan. Apalagi ketika kita ngomong agama, semuanya dan saya tidak pernah meminta apapun ketika saya youtuban dengan Mas Jadi mereka bilang mengatakan Dedi itu youtuban sama Miftah Miftah dapat bayaran dari Mas Jadi Insya Allah kalau hanya sekedar untuk beli tiket sama beliau ke sini bro minta KTP nya gue beliin tiket dia nggak mau karena dia tahu saya basa-basi Allah <laughs> Mas Dedi tindak memiliki beli tiket kiambak bahkan saya mau carikan hotel saja nggak mau nggak usah lah Gus nggak usah tadi dia tahu gitu loh kalau saya sebenarnya ya apa toh bahasa basi tah enggak lo memang saya nggak minta dibeliin ngapain ya dibeliin udah nggak zaman sekarang dibeliin orang mah punya harga diri orang tuh nggak mau dibeliin Wow. keluarga nah, saya lo, itu keluarga saya dari kakek sampai nenek semua itu turunan satu Indonesia pribumi satu Cina saya dari keluarga Cina diajarin jangan pernah minta rembes. Gue juga gak rembes. Yo, gue rembes nanti. Gue oh, rembes, ya tak bayar lah. Gak apa-apa bu, baru kan dua kali dia kesini. Saya bu, sebulan bisa dua kali. Dulu sebelum dia masuk Islam, tiap hari kita diskusi sana Coba kalau merembes, banyak siapa? <laughs> Ayo. <laughs> Tapi alhamdulillah dari pertemanan itu yang kita diskusi soal agama tanpa saya memaksa beliau. Beliau akhirnya mendapatkan hidayah Islam. Alhamdulillah. alhamdulillah. Maka saya minta doa deh, ibu-ibu nggak usah ikut nanya yang macam-macam. Saya di mana-mana kalau ketemu ibu-ibu, gue, tanya sama Dedi dong, udah sunat apa belum? Hmm. Ini ada orangnya. Mau bukti? Ya. Lo kan udah pernah megang, ayo. <laughs> Kok kamu gitu sih Jin? Jadi saya bilang, masa lu gak percaya? Gua percaya. Kalau lu gak percaya, ayo lihat sendiri. Dia narik saya ke kamar mandi bu. Tapi bilang, emoh. bilang gitu. Lorongnya gede tinggi, tak buka sarungnya tungul ngono lah ya. Pingsan aku. Saya bilang sama Dedi, kalau gua sih percaya, tapi itu orang Jogja, warganya Pak Ganjar. Belum percaya kalau kamu sudah sunat. Nah dia tanya sama saya, bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, saya foto ntar tak posting. <laughs> Gitu. tapi memang benar habis habis saya mualaf tuh ditanya-tanya seperti itu banyak banget ya. banyak. ya. Agama. Termasuk ganti nama apa enggak? Ganti nama apa enggak? Peci, Gus Peci. Peci. Menyakitkan saya kalau ditanya Peci itu menyakitkan. Jujur, sangat menyakitkan. Kenapa? Karena kalau saya sholat Jumat, banyak yang foto saya nggak pakai peci. ada netizen-netizen bilang, belum muslim yang baik tidak pakai peci. Saya jawab, maaf peci itu bukan agama tapi budaya. Budaya. Dijawab lagi sama dia, tapi Anda tidak mengerti gunanya peci di dalam sholat. Saya tanya, apa? Supaya rambut tidak kena sajadah. sakit kan hati kan saya menghina banget kan kan menghina kan saya nggak rambut dari mana Mas Dedi itu apa-apa bisa ya nggak bisa cuma satu Yesir. bintang iklan sampo yang mau disampaikan apanya kemarin saya lupa kesana mau syuting kan saya baik hati sama teman saya masuk ke ruangan dia bro sisiran dulu tak kasih sisir miso miso iya. saya marah-marah ya lu kagak itu lu sengaja ya enggak ya kan aku refleks kan biasanya aku sisiran gitu kan <laughs> dia minta kurang ajar kok dia ayo bro sisiran dulu <laughs> Jadi bapak, bapak ibu banyak kecocokan di antara kita soal diskusi macam-macam yang akhirnya kemudian beliau malam-malam telepon saya. Kayaknya gua uh, apa namanya mantep bro masuk Islam bener gak Saya tolak bu pertama kali saya bilang kan temenmu Ustadz banyak kiai banyak ngapain harus ke Jogja macam-macam padahal tawaran TV gila nggak bro ya oh, iya. semuanya iya. pengen nayangin mau live semua mau live bahkan dia ditanya kalau nayangin Islamnya Mas Jadi diislamin sama Gus Miftah kita harus kontrak bayar berapa ketawain sama dia sampai setelah masuk Islam banyak yang mau endorse umroh semuanya Betul. kita tolak nggak ada satupun yang kita terima endorse umroh itu ceritanya lucu lucu ya karena setelah saya mualaf, terus semua travel agent itu mau endorse saya umroh. Terus saya jawab, maaf saya nggak butuh, saya bilang. Kalau Anda mau endorse saya umroh, boleh. Yang berangkat 10 orang, saya satu, sembilannya kita kasih ke orang yang tidak mampu. Mundur semua. Nggak ada satupun yang mau. Nggak ada pak, satu pak. Mundur semua. Karena waktu itu Mas Jadi tahu, nggak mau nerima endorse. Kenapa? Karena mau diajak Pak Ganjar. <laughs> Woi, wes utang sepeda siji. Utang sepeda siji. Ya. Umroh siji <laughs> ya to. siji. Ah, mulih kok pondok ora rambutnya tambah putih. Iya. Insyaallah. Bro, pesan tuh jamaah, Bro, sebelum kita berdoa bareng-bareng. Uh, pesan untuk teman-teman jamaah di sini supaya tambah semangat lah uh, dari diri Bro ya mungkin uh, saya dengar kata-kata Pak Ganjar tadi semua yang ada di sini uh, Pak Ahmad, bener Pak Ahmad. Pak Ahmad Tufiri <laughs> Pak Ahmad Tufiri juga. Calon Kapolri masa depan insya Allah. Calon Kapolri masa, oh harus saya deketin kalau gitu <laughs> mulai sekarang Pak juga. Yang satu calon presiden masa depan. Wis. Yang satu Kapolri masa depan. Yang satu Pak Dandren Panglima TNI masa depan. Wih. Oh. <laughs> Bapak apa? Saya saya kemarin ditelepon sama istana kan uh. Gus dari istana sewenang saya terus gimana pak tunggu lima menit ya ini pak ada harga motor seperti ini loh kok ngomong motor iya pak kita dari istana motor katanya waduh danco danco aku rasitu aku dan kemarin baru saya dipanggil Jokowi saya nggak mau rame-ramenya orang minta dipanggil Jokowi saya nggak mau dipanggil Jokowi ah, yep. namaku Miftah, Miftah kok, ya saya uh, pesan ya ah. pesannya pesan jangan pesan. pulang dulu habis ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kalau kamu pulang berarti nggak cinta dengan Indonesia hmm, saya tadi baru baca berita mm -hmm. ini beritanya masih ada silahkan di Google mm -hmm. tanpa mengecilkan apapun eh, agama apapun ataupun suku daerah apapun mm -hmm. beritanya ada tinggal di Google jadi di Aceh itu di Aceh Gus baru saja salah satu pencetus hukum cambuk kalau orang selingkuh uh -huh. baru saja dicambuk dia yang membuat hukum dia yang cambuk salah satu yang mencetus uh, hukum cambuk dan akhirnya dicambuk dia dicambuk karena selingkuh Masya Allah eh, beritanya masih ada beritanya masih pesannya ada. apa bro pesannya? pesannya artinya kita itu gampang sekali menghakimi orang lain tapi kadang-kadang kita lupa kalau diri kita juga kotor ya na'udzubillahimin dan maka saya sering mengatakan, seringkali kita menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. dosa. Lebih baik orang yang banyak dosa tapi khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, kemudian kita tutup dengan doa.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 merdeka. Merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim alaihi. Uribe selamat. Matine selamat. Uribe selamat. Matine selamat. Uribe selamat matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat. <clears throat> mati selamat Uribe selamat matine selamat hayatu salam mautu salam salatu salam mautu salam salam tu salam Hayatus salam Mau tu salam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا ما رحمن يا الله يا ما رحيم يا الله يا ما pengasih يا الله يا ما pengayang ampuni semua dosa kami ya Allah ampuni semua kesalahan kami ya Allah ampuni kekhilafan kami ya Allah ampuni kemaksiatan kami ya Allah ya Allah ya Rabb sungguh kiranya malu bagi kami ya Allah untuk memohon kepadamu ya Allah karena begitu banyak karunia rizki anugerah yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa kami balas dengan kemaksiatan kami balas dengan kemungkaran tapi ya Allah kami hambamu semua meyakini sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah bahwa pintu maafmu lebih besar daripada dosa-dosa kami bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah namun pintu maafmu lebih luas daripada lautan untuk itu ampuni kami ya Allah. Ampuni pula kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah ya Rabb ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai. Bukan jalannya orang-orang yang sesat yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang satu ya Allah. Jadi jadikanlah bangsa ini bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan ya Allah jangan pernah kau jadikan bangsa kami terpecah belah ya Allah jangan pernah kau jadikan bangsa kami tercerai berai ya Allah jadikanlah kami bangsa Indonesia ya Allah yang senantiasa menghormati antara satu dan yang lainnya bisa menjaga toleransi di antara kami ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin jadikan kami bangsa yang akur jadikanlah kami bangsa yang adil sehingga terwujud bangsa yang sejahtera yang menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun khafur ya Allah ya Rabbi Rabb, terima kasih kami kepadamu yang tak terhingga ya Allah di malam hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini ya Allah tujuh tahun kami telah bersama-sama ya Allah di dalam suka dan duka ya Allah untuk semata-mata mengharapkan ridhomu yang mulia dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikanlah berkah kepada umur kami ini ya Allah berikanlah berkah kepada majelis kami ya Allah berikanlah berkah kepada kami semua yang hadir ya Allah ya Allah ya Rabb siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan segala segala persoalan kami mohon kepadamu ya Allah berikan solusi dari persoalan dan masalah yang kami hadapi ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan sakit kami mohonkan kepadamu ya Allah berikanlah obat jadikanlah kami sehat seperti semula ya Allah siapapun yang hadir ya Allah mempunyai hajat cita-cita yang belum terkabulkan kami mohonkan kepadamu ya Allah kabulkanlah hajat kami kabulkanlah doa dan permohonan kami birahmatika ya arhamar rahimin berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang masar dan jadikan akhir hidup kami khusnul khatimah. Dan bila tiba saatnya datang ya Allah ketika Engkau mengutus Israel untuk menjemput kami ya Allah, jadikanlah akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli La ilaha illallah La ilaha illallah الله واختم لنا من قبل خير ويا خير Nabi برحمتك ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin matur nuwun dherekaken sugeng Kondur ketemu bulan depan insyaallah akan dihadiri oleh Tuan Guru Bajang nggih matur nuwun ketemu besok pagi jalan sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman wartawan, wawancaranya di atas saja.